Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pelajaran kita pada kesempatan ini tentang idgham bi gunnah. Ini hukum yang kedua dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang kedua adalah idgham bi gunnah. Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan nun sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya. Huruf idgham bi gunnah ada empat yakni ya nun mim dan waw ya Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan gunnah. Kita lihat definisinya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang empat tadi, apakah itu ya, nun, mim atau waw, maka cara membacanya diidghamkan ke dalam huruf berikutnya dengan gunnah dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh nun ketemu ya. Ya, ayyadrib ayyadrib kullan numid. Ini ketemu dengan nun. Kemudian ketemu dengan mim nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim sulatum minal awwalin. Lihat kalimat sullatum min ya, halaman ke-37. Itu namanya idgham bi gunnah. Contoh ketemu waw على شيء وقالت النصارى ya Nah itu idgham bi gunnah. Berikutnya hukum yang ketiga dari nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya bila gunnah artinya tanpa gunnah. Idgham bila gunnah ada dua huruf yakni lam dan ra. Contoh musaddiqan lima ya tanwin yang ketemu dengan lam sebagaimana ada di halaman 39 dan tidak boleh dibaca dengan guna. juga tidak boleh dibaca ditahan ya tapi langsung musaddiqan lima bukan musaddiqan lima bukan ya contoh yang ketemu dengan ro tetap di halaman 39 yusqawna mir rahiqim makhtum mir mir rahiqim makhtum ya ini barangkali yang bisa kami sampaikan untuk pengingat mudah-mudahan bermanfaat wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh